Farsi, Muzara'ah dan Al-Musaqah. Ya, Musaqah artinya uh, uh, maksudnya adalah menyerahkan lahan pertanian yang sudah ada tanamannya untuk dirawat dengan pekerjaan pokok perawatan adalah menyirami airnya. Sedangkan muzara'ah adalah menyerahkan lahan pertanian yang belum ditanami diserahkan kepada pengelola untuk ditanam dan nanti hasilnya akan dibagi berdua. <clears throat> ya, terakhir kita baca wasahih alladhi alaihi jumhur pendapat yang benar yang menjadi pendapat mayoritas para ulama bahasanya transaksi musaqah itu adalah transaksi yang bersifat mengikat Konsekuensinya tidak boleh transaksi ini dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kemudian ketentuan yang lain adalah labuda mintah tahdidi muddatiha. Tidak boleh tidak harus ditentukan jangka waktunya. Ini, tidak boleh tidak harus ditentukan jangka waktunya walau tolat meskipun panjang dan lama. Ini saya serahkan e, sawah 10 tahun. Ini, terhitung sejak tanggal sekian. Ini, maka harus ditentukan batas waktunya. Demikian juga ini saya serahkan e, pengelolaan kebun ini ya, pengelolaan ya, kebun ini dalam jangka waktu 10 tahun atau 20 tahun terhitung dari tanggal sekian dan sekian wal eh, ma'abaqa'i syajari dengan tetap awetnya pohon yang ya, yang eh, pohon yang menjadi objek transaksi kira-kira pohon ini umurnya 20 tahun maka transaksinya 10 tahun. Jangan sampai kalau pohonnya cuma awet 10 tahun, nanti sudah pada mati semua, pasca 10 tahun, maka tidak boleh bikin transaksi E, ini pengelolaan kebun selama 20 tahun, padahal 10 tahun ke depan pohonnya mati semua. Maka ma'abaka'i baqa'i syajar dengan tetap awetnya pohon tersebut. Maka tidak boleh e, musakoh dan muzaraah itu tolak ukurnya panen. Harus tolak ukurnya mudah, Jangka waktu yang muhaddad, yang tahdid, yang ada, yang jelas. Ini. Tidak boleh misalnya e, muzaraah sawah ini sampai uh, sawah ini panen tidak tidak boleh demikian harus labuda min tahdid muddatiha tidak boleh tidak harus ditentukan jangka waktunya pakai tahun ini atau pakai bulan ini tidak boleh pakai nanti kalau panen misalnya Ya, sebagaimana ini, ini juga ada di Syafi'iyah ketentuan semacam ini menjadi syarat sah musaqah. Ya, ini jadikan sebagai syarat sah musaqah. Antuqaddar di Syafi'iyah dikatakan antuqaddar bi zamanin ma'lumin. Yang namanya musaqah itu harus ditentukan pakai waktu yang jelas. Pakai waktu yang jelas yuthmiru fihi syajarul ghaliban yang di waktu tersebut umumnya kebun tadi akan berbuah. Maka tidak sah jika e, waktunya ditentukan dengan e, waktu namun kebun itu belum berbuah di waktu itu. Demikian juga tidak sah transaksi manakala jangka waktunya dikaitkan dengan bagusnya buah dan masaknya buah. Maka dengan panen tidak boleh. Ini transaksi kita sampai dua kali panen. Ini atau ya ini kerjasamanya sampai tiga kali panen tidak boleh. Harus pakai waktu. ya, kenapa tidak boleh pakai jangka waktu dua kali panen, tiga kali panen lil jahli bil muddatihi karena tidak diketahuinya jangka waktunya fa inna yataqaddamu taratan wa yata'akhkharu ukhra karena yang namanya panen itu kadang maju kadang mundur kadang panennya harus disegerakan dan karena pertimbangan tertentu terkadang harus dimundurkan sehingga tidak boleh jangka waktunya pakai panen jangka waktunya harus pakai tahun ataukah bulan kemudian wayalzam dan wajib bagi amil, bagi pengelola untuk melakukan semua hal yang itu menjadi kebaikan bagi hasil panen min hartin membaca wasakin mengairi dan menghilangkan hal yang mengganggu pohon dan e, buah-buahannya atau hasilnya minal arsan dari ranting-ranting ranting-ranting yang perlu dipotong maka menjadi kewajiban pengelola untuk memotongnya demikian juga mengkawinkan atau menyerbukkan korma mengeringkan hasil panen, memperbaiki saluran air, watauzik dan mendistribusikan air pada pohon-pohon yang ada. Sedangkan kewajiban pemilik pohon adalah melakukan hal-hal yang menjaga pokoknya yaitu pohonnya. Ya, maka pembagian tugas antara pembagian kewajiban antara pemilik tanah dengan pengelola kalau kewajiban pengelola adalah melakukan hal-hal yang itu berkenaan dengan samarah, berkenaan dengan hasil. Sedangkan kewajiban pemilik tanah adalah melakukan tindakan-tindakan yang menjaga ya, dan memperbaiki al-asal bahwa asyajar pohonnya dan tanahnya semacam e, menggali sumur jika perlu sumur perlu buat sumur maka yang punya kewajiban buat sumur adalah pemilik tanah atau pemilik pohon kemudian membangun tembok kemudian taufirul ma' memperbanyak air yang ada di sumur. Nah, maka sumurnya perlu didalamkan, maka mendalamkan sumur nah itu kewajiban pemilik tanah dan semacam itu. Wa alal malik dan menjadi kewajiban pemilik kadzalika seperti itu juga mendapatkan materi-materi yang menguatkan si pohon. kasamat semacam pupuk wanahwihi dan semacamnya maka jika pupuk itu untuk kepentingan pohon ya, kepentingan untuk sehatnya pohonnya dan seterusnya ini kewajiban pemilik pohon pemilik tanah bukan kewajiban pengelola Nah kemudian walaysa daf'ul habbi minal ardi dan bukanlah menyerahkan bibit bersama tanah sebagai syarat sahnya muzaraah. Maka seandainya seorang itu menyerahkan lahan pertanian fakot saja supaya ditanami oleh pengelola dengan benih min indihi dari pengelola sahadalika hal itu sah itu sah kama huwa kalau jama'ati minas sahabah dan ini adalah pendapat sejumlah sahabat Nabi wa alaihi amalun nas dan itulah yang dipraktekkan oleh manusia itu kaum muslimin yeah. Wali anak dalil alladhi istufida min hukmu muzara'ah dan dikarenakan dalil yang disimpulkan darinya hukum bolehnya muzara'ah adalah hadis tentang muamalah Nabi dengan penduduk Khaybar untuk mereka separuh hasil panen dari tanah Khaybar. Walam yarid fi hadal hadis dan tidak terdapat dalam hadis tersebut bahasanya benih itu menjadi kewajiban kaum muslimin pemilik tanah dan pemilik kebun kurma khaybar karena ketika kaum muslimin menaklukkan khaybar maka tanahnya Nabi bagikan kepada pasukan ya, pada eh, pada para sahabat yang ikut berjihad dan diantaranya adalah sebagiannya adalah e, diperuntukkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi kemudian mereka atau kemudian Nabi untuk tanah milik Nabi, untuk kebun yang jadi jatahnya Nabi, maka Nabi jadikan pemilik lama. Pemilik lama sebagai pengelola dan Nabi ada sebagai pemilik. Maka di sana tidak di, tidak ada data bahasanya inilah yang jadi dalil pokok padahal tidak ada data kalau Nabi lah yang menanggung benihnya. Dan tadi di sini tadi dikatakan uh, ini ini adalah sah kemahwa kaulu jama'at minas sahabah sebagaimana pendapat sejumlah sahabat maka yang disebutkan adalah jama'at min sahabah ini wallah a'lam mengisyaratkan nampaknya di madhahib yang ada itu tidak mensahkan hal ini. ini maka beliau tidak sebutkan ini adalah sebagaimana pendapat uh, sekian imam madhab misalnya namun tidak katakan kama huwa kaulu jama'atim sahabah sebagaimana adalah pendapat sejumlah sahabat kalimat ini mengisyaratkan seakan-akan di, di antara para a'imah madhahib itu tidak mensahkan hal ini dan di antara hal yang tegas men, tidak mensahkan hal ini syafi'iyah ya, ya, dalam muzara'ah benih harus dari pemilik tanah. Kalau benih itu dari pengelola, e, maka transaksi yang tidak sah. Namun kata, ya, namun realitanya, sebagaimana eh, dikatakan oleh realita yang kita jumpai di tempat kita, dan ini sebagaimana dikatakan oleh penulis Malakhas Al-Fiqhi wa Ali Amalun Nas yang jadi praktek kaum muslimin ya benihnya sekalian dari pengelolanya uh, apa dalil kenapa uh, sejumlah ulama mensyaratkan benih itu harus dari pemilik kita lihat perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala ulama yang mensyaratkan benih itu dari Rabbil Ardi, pemilik tanah karena mengkiaskan muzara'ah dengan mudorobah Dengan mudorobah mudorobah modal dari <coughs> modal dari pemilik ya, memodal ya, modal dari pemilik usaha oleh karena itu dalam muzara'ah ya tanah sekaligus benih dua-duanya semuanya dari pemilih ya, agar sama dengan mudorobah maka bukan hanya menyerahkan tanah namun tanah plus benih Komentar Ibn Al-Qayyim Kias ini Di samping menyelisih sunnah yang sahihah Hadis yang sahih Dan perkataan para sahabat Kias ini juga termasuk kias yang paling rusak Alasannya karena harta atau modal dalam mudharabah kembali kepada pemiliknya. Ini baru kemudian ada pembagian keuntungan. Setelah modal ini itu utuh bisa dikembalikan kepada pemilik. Kemudian barulah keduanya pemilik dan pengelola mudharabah berbagi keuntungan. Fahadha nadhrul ardi maka ini adalah semisal dengan tanah dalam muzaraah. Cukup kalau mau kias sampai kias dengan motorobah, cukup yang diserahkan tanah. Nanti mudoroba atau muzaraah selesai, tanahnya dikembalikan kepada pemilik utuh. Nah, nanti hasilnya itu keuntungannya. Hasilnya adalah keuntungannya kemudian itu dibagi maka cukup sampai de, ya, sampai tanahnya saja tidak perlu harus plus e, benihnya adapun bibit di la ya'udu nadiruhu ila sahibihi adapun bibit yang tidaklah kembali semisal bibit itu kepada pemilik ya. kalau bibit kan nanti pengelola tidak mengembalikan bibit kan. Kalau mau pakai kias dengan mudorobah Nanti pengelola punya kewajiban untuk bikin bibit dan itu dikembalikan ya. Kan tidak demikian Baliyadhabu kama yadhabu naful arti Namun bibit itu hilang ya, Bibit itu hilang sebagaimana hilangnya manfaat tanah fa'ilhaquhu bil asli ad-dahib ini aula min ilhaqi bil asli al-baqi maka mengkiaskan bibit dengan modal yang hilang yaitu naful ardi al aslu ad-dahib itu naful ardi maka mengkiaskan ilhaq itu nama lain dari kias maka mengkiaskan bibit ya, dengan al asal ad-dahib yaitu naful ardi modal yang hilang yaitu manfaat tanah itu lebih tepat daripada mengkiaskan bibit dengan al aslu al baqi yaitu tanah ini, maka bibit pastinya dikiaskan dengan naful ardi manfaat tanah yang ini hilang karena dalam eh, dalam proses pengelolaan ini, ini sanggahan dari Ibnul Qayyim. Ya, kemudian uh, eh, tanian yang kedua karena kita membahas musakoh dan muzaraah setelah dibahas tentang masalah musakoh kemudian muzaraah Tanian yang kedua muzara'ah diambil kata-kata zara' disebut juga dengan mukhabarah dan muakarah. Pengelola dalam transaksi muzara'ah disebut muzari' atau mukhabir atau muwakir. Namun kalau Syafi'iyah membedakan antara muzara'ah dengan mukhabarah. Syafi'iyah membedakan antara muzara'ah dengan mukhabarah. Ya, kalau muzara'ah itu bibit dari pemilik. Bibit dari pemilik ah, itu muzara'ah. Ya, kalau bibit itu dari pengelola itu namanya mukhabarah bukan muzara'ah. ya mukhabarah ayat fa asyakhsu ardahu lil amil yazra'aha wal badru minal amil mukhabarah itu adalah seorang menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami benih dari pengelola itu definisi mukhabarah di Syafi'iyah kemudian hasilnya dibagi berdua sedangkan muzara'ah seorang menyerahkan tanah lahan pertanian lil amil kepada pengelola untuk ditanami wal badru minal malik sedangkan benih itu dari pemilik tanah kemudian hasil dibagi di antara keduanya eh, kemudian perlu diketahui tentang hukum muzara'ah dan mukhabarah di Syafi'iyah dikatakan di buku Syafi'iyah dikatakan fihi makhilafun tawil ada perselisihan yang panjang wal masyhur ingda Syafi'iyah butlanuhuma ini pendapat yang masuk di Syafi'iyah mukhabarah dan muzara'ah dua-duanya adalah transaksi yang batil yang mensahkan hal ini adalah Malikiyah wa inda malikiyah wa fil madhabil qadim li syafi'iyah sihatuhuma dan menurut Maliki menurut Maliki dan kaul qadimnya Syafi'iyah ya, kaul qadimnya Imam Syafi'i sahnya dua transaksi ini mukhabarah dan muzaraah dan pendapat dan madhab Malik di sini menjadi ikhtiar menjadi pilihannya Imam Nawawi Nawawi mensahkan transaksi mukhabarah dan muzara'ah. Dan Imam Nawawi dalam masalah ini mengikuti Ibnu Mungdir Asy-Syafi'i yang mensahkan dua transaksi ini. Namun status ketidakabsahan mukhabarah eh, dan eh, muzara'ah dalam syafi'iyah itu berbeda. Muzara'ah itu tidak sah manakala istiqlal independen ada transaksi khusus <coughs> muzara'ah. <coughs> Kalau dia dompleng transaksi musakoh boleh. Kalau dia dompleng transaksi musakah itu boleh. Ingda syafi'iyah. Tapi kalau independen secara khusus ini transaksi musakah eh, muzaroah. secara khusus ini transaksi muzaroah. Nah ini tidak sah. Sedangkan mukhobarah, tadi ingat mukhobarah itu bibit dari mana? Dari amil bibitnya dari pengelola itu tidak sah secara mutlak baik independen ataupun uh, independen ataupun taba tabian atau istiklalan uh, eh, ada wa amal mukhabarah fala tasihu fil jadid adapun mukhabarah itu transaksi yang tidak sah dalam kol jadid la istiklalan wala tabaan baik uh, istiklalan baik transaksinya independen ataupun tabaan ataupun transaksinya dompleng. Jadi transaksi yang di yang eh, eh, eh, jelas-jelas dibolehkan oleh Syafi'iyah dalam masalah ini cuma musakoh atau muzaraah dengan catatan dompleng. Jadi satu, orangnya sama. Ya, maka transaksi si A dengan si B menyerahkan tanah yang sudah ada pohonnya dan diminta untuk dikelola plus sekaligus nanti nanami yang perlu ditanami dengan catatan benih dari ya, benihnya dari pemilik eh, untuk disebut muzaroah. Nah ini baru sah. Ini sehingga pengelolanya itu sama pengelola musakoh dengan pengelola muzaroah itu sama kalau berbeda ah ini berarti transaksinya independen transaksinya independen tidak sah ingda syafi'iyah dan alasan tidak sahnya tadi mukhabarah jadi mukhabarah itu kalau bibit dari siapa? dari dari pengelola muzaraah itu bibit dari pemilik ini uh, alasan di antara alasan pokok syafi'iyah tidak mensahkan mukhabarah karena ada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yadhiril mukhabarata siapa yang tidak meninggalkan transaksi mukhabarah dan biharbin minallah wa rasulih maka hendaklah dia uh, uh, mengumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya seperti riba ya. dapat peperangan dari Allah dan Rasulnya rahu Abu Dawud wal Hakim diatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim dan perlu juga diketahui dalam syafi'iyah Tadi yang jelas-jelas diperbolehkan kan musakah Muzaroah saja uh, harus dengan uh, eh, ba, uh, eh, tabak Tidak boleh independen Perlu diketahui musakah yang diperbolehkan menurut syafi'iyah Itu cuma korma dan anggur Cuma korma dan anggur saja yeah selain pohon itu tidak boleh. Selain pohon itu tidak boleh. Ya, padahal banyak syafi'iyah bikin uh, ini ada muzaroah dapat sawah ya. Uh, ini uh, padinya saja sudah tidak sah ya. Kan? Padinya saja sudah tidak sah. <clears throat> ya. Kemudian ya, dan seringkali dan kalau apa ngelolakan pengelolaan sawah ya, bisa dipastikan benih dari siapa? Dari petani yang ngelola. Dan itu berarti mukhobaroh. Ya, itu berarti itu mukhobaroh yang tidak sah la istiklalan wala taba'an. Ya. Baik kemudian independen ataupun ya, ini Ya, maka e, Syafi'iyah hanya membolehkan musakah untuk dan ini jadi syarat sah surut mauridul amal asyajar maka syarat untuk objek transaksi ayakunan nakhlan ainaban. Ya, harus e, kurma atau anggur hal ini kenapa karena Eh, karena transaksi ini musaka itu dianggap keluar dari hukum asal. Karena dia adalah uh, transaksi dengan dengan uh, transaksi dalam keadaan uh, majhul pembagian itu majhul maka ini baik ma'dum, transaksi yang tidak ada. Atau ya majuhul. Atau baik majuhul. Ini, nanti hasilnya berapa majuhul. Itu hukum asalnya tidak sah. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Nah, yang dikecualikan oleh dalil adalah uh, yang dikecualikan oleh dalil itu koma kasus khaybar. Uh, khaybar kan koma Sehingga uh, apa alasan hanya boleh untuk korma dan anggur uktusira alaihima faqat dibatasi hanya pada korma dan anggur saja li nasi fin nakhli karena adanya nas untuk korma yaitu khaybar kasus khaybar karena ini hukum asalnya haram karena baik majuhul transaksi sesuatu yang tidak diketahui nanti hasilnya berapa dan ini haram kecuali yang dikecualikan oleh dalil nah yang dikecualikan kurma kemudian apa dalil anggur wa ulhiqabi al ainab nah, ini anggur kias ke ke kurma dalilnya anggur itu kias nasnya itu cuma ada di kurma ujub wujub zakat. Kias itu kan berarti harus ada ilah. Ilahnya apa? Jami'nya apa? Wujub zakat. Sama-sama wajib kena zakat. Wa imkanul khas dan bisa melakukan taksiran. Dan alasan tambahannya li'anna ghairahuma adapun tanaman selain selain koma dan anggur ghaliban yanmu min ghairi ta'ahudin. Biasanya bisa berkembang sampai jadinya panen tanpa perlu dirawat. Eh, ya, tanpa perlu dirawat, nanti juga kemudian panen sendiri. Ya. Ya ini kalau syafi'i ya musaka itu hanya untuk koma sama anggur. Dan kalau di sini mulakhas fiqhi <coughs> kemarin telah kita baca disyaratkan ya, li sihatil musaqah ayakuna syajar al musaqah alaih lahu samarun yukal ya, kalau di mulakhas al fiqhi ya, kemarin telah kita baca syarat sahnya musaqah pohon yang jadi objek transaksi musaqah itu adalah pohon yang memiliki buah yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Maka kemarin kita contohkan berarti kalau karet, nah itu tidak boleh, tidak bisa musakoh. Nah, namun kalau kalau musakoh rawat kelapa, nah berarti boleh. Atau <clears throat> nah, ngerat pohon misalnya rambutan nah, boleh dan syafi'iyah tidak boleh ya, ini mungkin Hanabila yang disampaikan oleh mulakhas fiqih yang penting ada samar yukal. Ada hasil panennya yang bisa dimakan. <clears throat> Kelapa sawit berarti boleh bisa dimakan. Namun kalau karet ah nggak masuk. Jati nggak masuk. <clears throat> Ya, kembali ke muzaraah, <clears throat> Kalau di sini dikatakan muzaraah itu nama lainnya adalah mukhabarah wa dalil ala jawaziha dan dalil bolehnya transaksi muzaraah adalah hadis yang sahih sebagaimana telah lewat ditambah kebutuhan mendorong untuk bolehnya karena di antara manusia ada yang punya tanah lahan pertanian dan tidak mampu mengelolanya di antara manusia ada yang mampu untuk mengelola bekerja dalam bidang pertanian namun tidak punya ardon zira'iyatan lahan pertanian maka hikmah syariat mengharuskan bolehnya muzara'ah supaya dua belah pihak bisa mendapatkan manfaat ini dengan tanahnya dan ini dengan kerjanya supaya terwujud tolong menolong untuk mewujudkan maslahat dan mencegah bahaya Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahasanya mujara'ah itu asalu minal ijarah itu lebih dekat kepada al asal ya, kepada kaidah daripada ijarah <clears throat> lebih dekat kepada keadilan wal usul dan kaedah kaedah syariat huma karena keduanya karena keduanya itu pemilik tanah dan pengelola bersekutu dalam maghnam dalam keuntungan wa maghram dan dalam kerugian. Kalau transaksi ijarah, transaksi mempekerjakan, ya, ya maka uh, pekerja dan karyawan jelas dapat gaji. Ya, ya bosnya boleh jadi sampai utang-utang untuk bayar gaji. <coughs> maka ya, makanya beliau katakan itu lebih dekat kepada adil ya, daripada ijarah Ibnu Qayyim mengatakan uh, eh, <clears throat> musyawarah itu lebih jauh dari kezaliman dan bahaya daripada ijarah Karena salah satu dari keduanya itu pasti untung, wala Buddha tidak boleh tidak, yaitu dalam transaksi ijarah, dalam transaksi mempekerjakan. Itu pasti untung. Ya. Karena yang jadi pengelola pasti untung, apapun hasilnya ya, si bos wajib gaji. Mau untung, mau rugi, mau ternyata hasilnya cuma pas, dia harus e, menggaji karyawannya. Adapun muzaraah fain hasalah zar jika kemudian terwujudlah e, tanaman maka keduanya bersekutu dalam hasilnya. Wa ila ternyata gagal panen istaroka fihirman maka keduanya bersekutu dalam tidak dapat apa-apa. Yeah. Dan disyaratkan untuk sahnya muzaroah terdapat penjelasan atau kejelasan kadar apa yang didapatkan oleh pengelola atau kadar yang didapatkan oleh pemilik tanah minal dari hasil pertanian dari hasil panen dan kadar tersebut haruslah juz'an musya'an adalah bagian yang fluktuatif itu pakai persentase minha dari hullah dari hasil pertanian semacam sepertiga dari hasil pertanian atau seperempat atau yang lain alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan uh, Yahudi ahli Khaybar di, eh, dalam kebun kurma yang telah jadi milik Nabi dengan perjanjian untuk mereka separuh hasilnya dan jika diketahui bagian salah satu dari pengelola atau pemilik tanah maka berarti sisanya itu milik yang lain karena hasil eh, karena hasil panen itulah huma milik keduanya faida uyina jika telah ditentukan bagian untuk salah satu dari keduanya jelaslah berapa bagian yang lain dan seandainya dipersyaratkan bagi salah satu keduanya sejumlah sok tertentu semacam 10 sok atau e, tanaman di bagian tertentu dari tanah sedangkan bagian yang lain untuk yang lain maka transaksi muzaroahnya tidak sah maka tidak boleh e, pembagiannya nanti untuk pemilik tanah satu kintal misalnya. E, tadi dicontohkan untuk pemilik tanah misalnya 10 sok, ah, ini tidak boleh. Harus pakai persentase, tidak boleh pakai ya, kadar yang dalam bentuk e, nominal atau angka. Demikian juga kalau misalnya ini lahannya ada berapa petak peta ini untuk si pemilik tanah, yang sana-sana untuk pengelola. Ini tidak boleh. Menyebabkan transaksinya tidak sah. Au ardi atau pemilik tanah mensyaratkan kalau dia mengambil semisal benihnya baik tasimani al-baqi Kemudian kemudian keduanya berbagi untuk sisa. Itu juga lam tasihal muzaraah, muzaraahnya tidak sah. Nah, misalnya muzaraah dalam keadaan benih dari pemilik tanah. Benih dari pemilik tanah. Misalnya eh, muzaroahnya sawah maka dia untuk benih dia keluar untuk membuat benih dia keluar berapa kilo ya, anggap aja 10 kilo dia keluar mengeluarkan gabah 10 kilo untuk buat benih ya. kemudian disepakati bahasanya nanti hasil hasil pertaniannya maka dia minta dipulangkan dulu 10 kilo. Nanti sawah ini panen, 10 kilo diminta dulu ganti <clears throat> ganti benih kemudian sisanya dibagi berdua ini juga tidak boleh ya, maka dikatakan maka uh, ini juga tidak diperbolehkan lam tasihah al muzaraatu <clears throat> muzaraahnya tidak sah karena boleh jadi tidaklah keluar dari tanah tersebut tidak ada panen kecuali itu. Ternyata karena serangan orang dan sebagainya, panennya cuma dapat 10 kilo gabah. Nah, ternyata ya itu sudah hak pemilik tanah. Fayakta subihi sehingga hasil pertaniannya itu ternyata khusus untuk si pemilik tanpa pengelola <clears throat> Dan hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis dari Rafiq bin Khudaid radhiallahu anhu. Beliau ditanya tentang hukum menyewakan tanah ya, dengan pembayaran berupa emas dan perak. Artinya dengan uang. Sawah ini disewa ya, sekian juta. Apa hukumnya? Kata sahabat Nabi Rafiq bin Khudaid kiraul ardi bidahab wal fitah la ba'sa Menyewakan tanah di antaranya adalah tanah pertanian, kebun dan sebagainya dengan pembayaran berupa emas dan perak yaitu dinar dan dirham la ba'sa tidak mengapa. Namun ketika itu telah beredar rumor bahasanya kiraul ardi sewa tanah itu haram. Di ketika itu terdapat rumor beredar di masyarakat kira ul ardi haram. Maka kemudian eh, Rafiq bin Hudaid ditanya apa hukum kira ul ardi? Maka beliau katakan kalau pakai dinar dan dirham tidak apa-apa. ul ardi yang haram itu sebagai berikut ceritanya begini. Kemudian beliau lanjutkan ceritanya. Karena nasu dulu manusia ya, yuajiruna menyewakan atau kemudian ya, ya yuajiruna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyewakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal madiyanat madiyanat artinya sungai yang besar wa akbal al jadawil jadawil artinya sungai yang kecil, parit lah mungkin. Akbal di dekat, menyewakan tanah di dekat ya, parit. Wa asya minazara dan sejumlah ya, tanaman. Maka gagal panenlah bagian ini dan selamatlah bagian itu. Selamatlah bagian ini dan gagal panenlah rusaklah bagian itu walam yakulinasi kiraun ilahada dulu ya, di masa jahiliyah tidak ada yang disebut dengan sewa tanah kecuali semacam ini dulu tidak dikenal istilah sewa tanah kecuali semacam ini maka ini e, pentingnya mengetahui makna istilah ternyata berubah kiraul ardi, pengertian kiraul ardi, sewa tanah <clears throat> di masa Nabi, di masa Nabi beda dengan pengertian definisi kiraul ardi, sewa tanah ya, di masa setelah Nabi wafat. Ya, di masa silam, di masa Nabi tidak ada kiraul ardi dalam pengertian ya, dibayar pakai uang dinar dan dirham itu tidak ada. Namun yang dimaksud dengan kirawal ardi orang itu menyerahkan sawahnya atau orang menyerahkan kebunnya. Orang menyerahkan kebunnya. Kemudian pemilik e, menetapkan jatah dia adalah e, hasil kebun yang di dekat aliran sungai atau yang di dekat pinggir parit. Yeah. Nah itu jatah dia. Ini satu peta dekat parit itu untuk pemilik tanah. Itu uang sewanya. Itu uang sewanya. Jadi sewa tanahnya dibayar pakai peta hasil eh, hasil pertanian tersebut yang di peta yang di dekat eh, parit yang di dekat irigasi boleh jadi itu sungai, sungai besar atau sungai kecil. Nah, untuk pengelola sisanya. Untuk pengelola bagian lainnya. Nah, itu yang disebut pengertian kiraul ardi di masa Nabi. Nah, padahal kiraul ardi model semacam ini terkadang ya, terkadang bagian pengelola gagal panen. Ya, bagian pemilik tanah itu sukses panen. Kenapa? Ya, sampingan sama irigasi. Ya. Sampingan sama irigasi. Ya. maka ini kemudian ada panennya ini ndak. Nah itu pengertian kiraul ardi sewa tanah di masa jahiliyah. Kemudian keluarlah dari Nabi larangan. Keluarlah dari Nabi larangan kiraul ardi. Nah itu kiraul ardinya itu harus pakai kiraul ardi dalam pengertian jahiliyah. Maka beredar e, isu di masa Rafi Nabi mengharamkan kiraul ardi. Kemudian banyak orang yaitu tidak isu ya itu betul. <clears throat> Nabi melarang mengharamkan kiraul ardi. Namun orang itu salah paham. Ya, kiraul ardunya didefinisikan dengan definisi yang ada ketika itu, yaitu ya, menyerahkan tanah dan atau lahan pertanian bayarnya pakai duit disewa lima tahun sepuluh tahun ini duitnya sekian juta nah dikira itu yang haram ya, karena yang tersebar ya, hadis Nabi melarang kiraul ardi maka ini menunjukkan bahasanya membaca hadis itu perlu fikhun ya, perlu fikih perlu pemahaman yang benar dan di antara bentuk pemahaman yang benar adalah faham istilah faham istilah faham maksud faham istilah dan faham maksud <coughs> Walidhalika oleh karena itu zajar anhu ay Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nabi melarangnya dengan larangan keras. Zajar itu larangan, di atasnya nahyun. Maka Nabi larang dengan larangan keras. Nabi Zajar Nabi sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi. Nah, gitu. Nah, itu hadisnya yang tersebar. Kemudian didefin, eh, kemudian ditangkap oleh orang-orang oh dikira sewa tanah pakai duit haram berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya tidak demikian. Kenapa Nabi larang kiraul ardi dengan model yang telah disebutkan? Wadhalika hal tersebut karena di dalamnya terdapat madarat yang mengantarkan kepada tasyajur perselisihan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kata Rafi, amma syai'un ma'lumun. Adapun sesuatu yang maklum yaitu pakai duit. kira kiraul ardi namun pakai duit ya, ini disewa ya, kebunnya tanahnya di ya, disewa 10 tahun pakai duit yang maklum jelas matmun terjamin jelas yaitu ya terjamin untuk diserahkan fala baksa maka tidak mengapa Fadalal hadis maka hadis ini dalil ya, haramnya muzaraah. Nah tadi kiraul arti dalam pengertian untuk pemilik tanah yang di dekat saluran irigasi itu di bahasa para fukoha berarti ini muzaraah. Ini muzaraah. Ya, kalau di bahasa silam namanya kiraul ardi. Kiraul ardi di masa Nabi namanya kiraul ardi sewa tanah. Jadi di bahasa para ulama fikih itu namanya muzaraah non muzaroah yang batil. Kenapa? Karena untuk jatah pemilik tanah kotak ini, peta ini, peta yang lain untuk pengelola. Ini kalau dibahas para ulama fikih namanya muzaroah, namun muzaroah yang batilah. Ini di masa silam, di masa Nabi namanya kiraul ardi. Nah untuk kiraul ardi yang batil, sewa tanah yang batil. haramnya muzaraah yang mengantarkan pada bahaya wal dan ketidakjelasan wajib dan menyebabkan uh, perselisihan di antara manusia Ibnu Mungdir Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan qaja'atil akhbar terdapat sejumlah hadis dari Rafi bin Hudaid radhiyallahu anhu bi'ilalin beliau membawakan illah yang menunjukkan bahasanya anan nahya kana litil kal ilal larangan kiraul ardi itu adalah manakala berdasarkan ilah tersebut. Karena itulah ilah, karena itulah yang alatikanu ya'tadunaha yang mereka terbiasa melakukannya. Qal Rafiq mengatakan, "Kunna nukril arda, kami menyewakan tanah." Ini bahasanya masa silam namanya menyewakan tanah. Kiraul ardi. Ala anna lana hadi walahum hadihi untuk kami pemilik tanah bagian ini petak ini lahum untuk mereka petak yang sebelah sana farubama akhojat hadihi maka terkadang petak ini itu menghasilkan panen ulam takhut hadihi sedangkan petak sana tidak menghasilkan panen akhirnya pengelola nggak dapat apa-apa nah itulah kiraul ardi yang dilarang oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam terdalam bahasa para ulama fikih itulah muzaroah yang dilarang dan diharamkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kiraul ardi pakai emas dan perak yaitu pakai duit tidak apa-apa. Demikian juga muzaroah asalkan pembagiannya dengan persentase asal dibagi dengan persentase itu juga tidak mengapa. Kemudian Akamil ijarah. Ya, ketentuan seputar ijarah. Ijarah itu bisa artinya sewa, bisa artinya mempekerjakan orang dan mencakup ya, eh, dan ijarah dalam pembahasan uh, ya, pembahasan ini mencakup dua-duanya. <clears throat> Hadal aktu akad ini berulang dalam kehidupan manusia dalam berbagai macam kepentingan mereka dan interaksi mereka harian, bulanan ataupun tahunan. Maka transaksi ini selayaknya ta'aruf orang itu mengenal hukum-hukumnya. Karena tidak ada pun satu pun transaksi yang berjalan yang berlaku di tengah-tengah manusia di berbagai macam tempat dan zaman kecuali ada hukumnya dalam syariat Islam sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang memperhatikan maslahat dan menghilangkan madarat. Maka ijarah diambil dari kata-kata ajar artinya upah. Dan ajar maknanya adalah iwat, upah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi tentang e, aktivitas khadir memperbaiki rumah. Lau syi'ta latakhata alihi ajarah. Seandainya engkau mau, engkau bisa mengambil upah karena memperbaiki rumah. Maka ijarah di situ artinya mempekerjakan. Secara syariat dia adalah akad alam manfaatin dan objek sasaran akad adalah jasa manfaat. Jasa tersebut disyaratkan harus jasa yang mubah. Dan jasa tersebut diambil boleh jadi dari benda tertentu atau benda dengan kriteria tertentu. Musufuh fi dhimmah. Mudatan maklumatan dalam jangka waktu yang telah diketahui yaitu tertentu. Sampai di sini ini ijarah dalam pengertian sewa menyewa. Dan ada ijarah dalam pengertian istijar yaitu mempekerjakan au ala amalin maklumin atau e, transaksi untuk satu pekerjaan yang telah diketahui bi'iwadin maklumin dengan nominal dengan upah yang diketahui. Maka iwat maka iwat disyaratkan maklum, berarti tidak boleh persentase. Ini dalam ijarah tidak boleh persentase. Dalam ijarah harus nominal. Ini. Eh, maka tadi disampaikan kita baca perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya ya, dalam ijarah mempekerjakan orang itu pengelola pasti untung, pekerja pasti untung. Mau bosnya itu tidak punya duit, mau kemudian bosnya rugi, cuma bali modal, pokoknya dia harus bayar karyawannya. Maka karyawan pasti untung. Ya, uh, inilah definisi ini memuat mayoritas syarat sah ijarah dan macam-macamnya. Maka yang namanya ijarah dalam pengertian sewa akad terhadap jasa. Maka tidak termasuk ijarah adalah akad ala hukubah. akad untuk benda. E, e, e, rukbah di sini artinya benda. Maka akad untuk benda tidak disebut ijarah namun disebut jual beli. Kemudian manfaat dalam ijarah itu harus manfaat yang mubah. Maka keluar dengan definisi ini akad untuk manfaat yang haram. Semacam zina, pelacuran. Ini jual manfaat, jual jasa, namun jasa yang haram. Ini maka si pelacur itu jual jasa namun jasa yang haram kemudian harus maklumah maka tidak termasuk dalam ijarah manfaat yang majhulah manakala manfaat yang tidak diketahui maka tidak boleh dan tidak sah akad pada manfaat dan jasa yang tidak diketahui. Dan untuk sewa menyewa ini boleh jadi barang yang disewa adalah benda tertentu atau benda dengan kriteria tertentu. Atau ijarah ini adalah untuk pekerjaan tertentu. Jadi kita ambil dari sini bahasanya ijarah itu ada dua macam. Pertama adalah ijarah dalam pengertian sewa barang antakunal ijarah yaitu ijarah untuk manfaat benda tertentu. Boleh benda tertentu dan boleh benda dengan kriteria tertentu. Kalau benda tertentu contohnya saya sewakan kepada Anda rumah ini. Rumahnya jelas tertentu. Kalau benda yang tidak tertentu namun kriteria tertentu saya sewakan pada Anda unta dengan ya, kualifikasi demikian dan demikian untuk lil hamli untuk membawa barang au rukub atau untuk dikendarai jenis yang kedua adalah ya, ijarat dalam pengertian mempekerjakan antakunal itu adalah ijarah untuk pelaksanaan melakukan pekerjaan tertentu semacam membawa barang dari tempat ini ke tempat itu atau untuk membangun dan membuatkan tembok misalnya dalam jangka waktu tertentu maka disyaratkan ijarah baik dalam pengertian sewa ataupun ijarah dalam pengertian mempekerjakan disyaratkan eh, bahasanya ijarah manfaat tadi atau jasa tadi adalah li muddatin muhaddadatin untuk jangka waktu yang pasti semacam satu hari atau satu bulan bi'iwadin maklumin dengan upah yang tertentu artinya tidak boleh tidak kadar upah dalam ijarah itu harus diketahui yaitu harus nominal tidak boleh peronsen tase Wabihada maka ini jelaslah global syarat sahnya ijarah dengan dua jenisnya. Yaitu hendaknya akad ijarah itu adalah akad e, jual jasa, bukan jual benda. Demikian juga jasanya harus jasa yang mubah. Jasanya harus jasa yang diketahui. Jika kemudian ijarah itu kepada bukan benda tertentu maka boleh dengan syaratan harus terukur dengan kriteria tertentu. Dan jangka waktu ijarah harus juga diketahui. Dan upahnya, upah dalam ijarah juga harus upah yang maklum. Upah yang diketahui yaitu berupa nominal dan tidak boleh berupa persentase. Dan ijarah yang sah itu boleh dengan berdasarkan Quran, Sunnah dan Ijma' dasar Al-Quran firman Allah Ta'ala tentang ijarah persusuan jika kalian menyusukan jika perempuan itu menyusukan untuk kalian bayarkanlah upahnya kemudian di surat Al-Kahfi tentang memperbaiki rumah jika engkau mau wahai khadir engkau bisa minta upah padanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang dengan pekerjaan menunjukkan kepada Nabi jalan dalam safar beliau dalam rangka hijrah ke Madinah. Ibnu Mungdir mengutip adanya ijma, bolehnya ijarah. Dan kebutuhan manusia pun mendorong bolehnya ijarah. Karena ada kebutuhan kepada jasa sebagaimana ada kebutuhan terhadap barang. Maka sah mempekerjakan manusia, mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan tertentu semacam menjahit kain atau membangun tembok atau untuk menunjukkan jalan sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha dalam hadis cerita tentang hijrahnya Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mempekerjakan seorang kafir bernama Abdullah ibn Uraiqid ibn Uraiqid alaihi dan dia adalah hadian seorang yang bisa ngasih petunjuk jalan khiritan khirit artinya al-mahir bidalala orang yang punya kemahiran untuk menunjukkan jalan. Tidak diperbolehkan menyewakan rumah, menyewakan ruko, menyewakan mahalat, sama ruko juga. Lil ma'asi untuk maksiat, tapi mahalat biasanya ya, ya ruko dagang, ya, sama dengan dagakin, kurang lebih. Cuma kalau dagakin toko boleh jadi itu satu rumah khusus kalau ruko ya gambarannya sudah ada petak-petaknya. Untuk maksiat semacam jualan khamar, jualan materi-materi yang haram semacam jualan rokok. Demikian juga ketika ruko tersebut untuk uh, jualan uh, eh, teswir uh, eh, jualan gambar yang haram. Karena ini semua, kenapa tidak boleh? Karena ini berarti membantu maksiat. diperbolehkan bagi penyewa untuk menyewakan apa yang dia sewa. Dia sewakan kepada orang lain yang menggantikannya dalam mengambil manfaat. Karena barang tersebut, barang sewaan tersebut itu jadi miliknya, manfaatnya jadi miliknya semasa masa sewa. Karena itu jadi miliknya maka boleh baginya untuk mengambil manfaat itu secara langsung atau orang lain yang menggantikannya. Namun dengan syarat penyewa yang kedua jangka waktunya harus sama dengan jangka waktu penyewa pertama. Jangka waktu dalam <clears throat> <clears throat> dalam mengambil manfaat atau kurang dari waktu sewa yang pertama. Tidak boleh aksar lebih lama dari waktu sewa pertama. Semacam uh, eh, lau istajawa daron. Ada orang menyewa rumah untuk tempat tinggal. Maka boleh bagi penyewa dan pengontrak ini mengontrakkan. Menyewakan rumah tersebut kepada orang yang lain untuk ditinggali. Autunaha ya, atau untuk yang lain namun tidak boleh baginya menyewakan rumah tersebut karena kontraknya untuk ditinggali ternyata disewakan untuk orang yang mau menjadikan rumah tersebut sebagai pabrik atau laboratorium. Dan nah, ini tidak sesuai dengan eh, dengan kontraknya. Kontraknya cuma untuk ditinggali. Maka boleh menyewakan barang sewaan. Ya, kecuali jika ada perjanjian dengan pemilik pertama, dengan pemilik kalau ini tidak boleh disewakan ulang. Kalau tidak ada perjanjian hukumnya boleh. Dengan syarat Ya, tadi waktu sewa itu sama. Ya, waktu sewa sama. Disewa satu tahun, disewakan ulang sama satu tahun. Ya, satu tahun yang sama atau kurang. Disewa satu tahun, kemudian disewakan ulang enam bulan. Nah, boleh. Ya, di antara kemudian bisnis semacam ini misalnya bisnis uh, booking kamar hotel maka orang yang booking berarti nyewa. Kemudian disewakan, ya, disewakan lagi kepada orang lain. Maka dengan waktu sewa yang sama atau kurang dari itu, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Demikian yang kita bahas dan kita baca kita kasih kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa anil hamdulillahi rabbil alamin.